warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setitian Komun yang dirahmati, dimuliakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini tentunya di acara Setian Komun. Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tema kita pagi ini adalah kriteria suami yang soleh. Dan pastinya ibu-ibu di sini sangat mengidamkan suaminya yang soleh ya Bu ya. Suaminya udah soleh belum? Ih, ketawa dia. <laughs> Ragu-ragu, Bu, suaminya udah soleh belum? Insya Allah ya, kita berharap dan berdoa. Assalamualaikum ibu-ibu dari pengajian mana nih? Nah, lemas deh. Assalamualaikum. Nah, gitu dong. Sehat semua Bu. Alhamdulillah. Semangat ya Bu ya. Ibu mohon dipegang uh, mic-nya nanti saya nanya-nanya lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat semua. Alhamdulillah, alhamdulillah lancar ya Bu ya. Selamat sampai sini. Dari pengajian mana ya Bu? Al muslimun. Amin. Ini muslimun nanti kita akan membahas tentang kriteria suami yang solehana. untuk kita akan membahas insya Allah selama satu jam ke depan ini langsung saja kita akan hadirkan ustadznya dan alhamdulillah sudah berada. Nantinya akan berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. <laughs> Kaget saya. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa kelihatan wajah-wajahnya masya Allah iya, iya subhanallah dan alhamdulillah juga Ustaz kita langsung saja ke pembahasan kita hmm, tentang Baik. suami yang soleh insya Allah ibu gue hadir di sini dan pemirsa juga pastinya mempunyai suami yang soleh adalah suatu keinginan ya bu ya hmm, dan insya Allah kita bisa membawa kita sebagai seorang istri menjadi istri yang soleha juga dan insya Allah sama-sama ketemu di surga ya Ustaz ya iya iya amin deh kan Ustaz seperti apa suami yang soleh itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Pemirsa yang budiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah segala puji hanya bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai setiap bentuk kejadian Iyahu na'budu Wa iyahu nasta'in hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah juga kita meminta. Mm -hmm. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini selalu bersyukur kepada Allah. Mm -hmm. Di antara nikmat yang harus kita syukuri mm -hmm. ada namanya nikmat se sehat. Kalau ngomong-ngomong soal sehat, sehat semua kan? Amin. Sehat itu adalah nikmat terbesar kedua mm. setelah apa? Iman. Hmm dengan sehat orang bisa memperindah habluminallahnya. Iya. Hmm. Ketika sehat, dia akan mampu mempercantik habluminan nasnya. Benar kan? Iya. Nah, waktu sehat, dia akan bisa berbuat segala-galanya. Betul. Ibu bisa naik imannya karena sehat dulu betul, kan? Betul, betul. Hmm. Ibu bisa hadir ke sini karena sehat. Coba kalau nggak sehat nggak mungkin nunggu hmm, di sini. Betul. Iya kan? Hmm. Tuh, maka ini harus disyukuri nih Mas sehat dengan sama-sama kita mengucap kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik. Tadi ngomongin apa? Iya. <laughs> oh, suami, suami soleh. soleh. jadi hmm. teringat kalau ngomong-ngomong soal soleh, hmm. kemarin ketemu ibu-ibu saya tanya, Bu, hmm. suaminya soleh ya? Oh, bener kan, oh, beruntung dong. Apa beruntung? Orang namanya aja soleh. <laughs> Orang namanya doang katanya. Namanya soleh, tapi sikapnya toleh katanya. <laughs> Toleh itu lawannya soleh. Ada artinya Ustaz. Eh. Kalau soleh itu baik kan? Hmm. Kalau toleh itu lawannya buruk berarti. Hmm. Lawannya. Jadi hmm. kalau soleh itu baik, kalau toleh buruk. jelek. Itu hmm. tuh yang suka toleh kanan toleh. <laughs> Menoleh itu. itu. <laughs> baik. Setiap orang pasti mengharapkan pasangannya bisa tampil menjadi pasangan yang baik, hmm. bukan cuma di dunia tapi juga nanti di akhirat. Iya. Setiap orang ketika dia melangkah ke jenjang pernikahan, mm -hmm. harapannya cuma satu. Dia kepengen ini yang yang pertama dan yang terakhir, kan. Iya. Rumah tangganya itu bisa membuat dia bahagia di dunia, tapi juga bisa membuat dia mulia nanti di akhirat. Amin. Amin. Nah, setiap orang pasti mhm. punya impian itu. mm. Makanya sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan, agama mengajarkan diselidiki dulu calon suami kita itu siapa. mm. Tanya namanya. Namanya itu Yusuf apa Yosef mm. <laughs> Ibrahim apa Abraham iya. Sulaiman apa Siluman <laughs> Ditanya dulu mm betul kan diselidiki lihat agamanya biar ke depan kita dapat ketenangan dan kebahagiaan mm-hmm. Mm-hmm. ah kalau ngomong-ngomong soal suami yang soleh saya jadi tertarik mm-hmm. ada lima tipe suami wow subhanallah saya bagi jadi lima lihat diri masing-masing bayangkan suami ibu yang nan jauh di sana <laughs> kira-kira si Otong, <laughs> si Ujang, siapa lagi nih? Si Asep. Kira-kira termasuk tipe suami yang seperti apa? Boleh dibuka Bu kalau ada fotonya boleh <laughs> dilihat. Lihatin. Ya, Lihatin suaminya. Pelototin. Jangan ngebayangin suami orang ya. Kira-kira suami saya termasuk seperti apa ya? Nah, hmm. tuh yang di rumah Mas, siap-siap Mas. Kira-kira termasuk tipe yang seperti apa <laughs> dirimu? Yang pertama, saya membagi suami itu menjadi lima. Yang ya. pertama itu adalah suami kategori wajib. Hmm. Wa wajib. Definisinya hmm. Ini kok pada gugup semua. <laughs> Waduh. Siap-siap mikir. Aduh, suami saya seperti apa Santai. Yang pertama, tipe suami wajib. Wajib. Definisinya, makhluk yang satu ini, hmm. dia ada di rumah, nyenengin hati istrinya. Hmm. Adanya dia memberikan ketenangan. Subhanallah. Dia ada memberikan keberkatan. Adanya dia memberikan manfaat buat makhluk lain, hmm. buat istrinya, buat anak-anaknya. Ketika dia tidak ada di rumah, katakanlah dia pergi ke hmm. kantor, hmm. hmm. dia keluar. Ketidakhadiran dia mengundang kerinduan. Hmm, subhanallah. Adanya dia nyenengin, ditunggu-tungguin. Hmm. Dia nggak ada ngangenin hmm. ditelepon-telepon, diharapkan cepat pulang. Subhan. Baru sebentar suami tipe wajib ini pergi dari rumah pamit, mama, papa masuk kantor dulu sebentar. Baru lima menit, udah nggak betah istri. Hmm. Kirim SMS, papa kangen. <laughs> pulang suaminya ke rumah. Besok suaminya masuk lagi ke kantor, hmm. istrinya hmm. merasa gundah, ada sesuatu yang hilang rasanya. Kirim SMS hmm. lagi. Mam, papa pulang. <laughs> Pulang suaminya ke rumah. Hari ketiga suami pergi lagi ke kantor, istrinya merasa aduh hmm. ada sesuatu yang kayaknya hilang. Hilang. Tidak ada sesuatu yang aduh gimana hmm. pokoknya. Biasa Bu kalau suami idaman, uh, hmm. nyenangin loh. Iya. Ini tipe suami idaman. Hari ketiga pergi kantor, ibu kangen lagi kirim SMS, papa capek, pulang ke rumah. Eh. Hari keempat, hari keempat suaminya masuk kantor, insya Allah dipecat. <laughs> Pulang mulu. Karena salah hari diajak gak benar hingga sama istri. Ada juga, ada juga istrinya SMS pulang, kenapa? Uang belanja yang ketinggalan. <laughs> Baik, usah kita akan lanjutkan pemirsa tentang lima tipe kriteria apa sebagai istri yang eh, istri suami yang soleh maksud saya. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Subhanallah kalau kita bisa atau kita uh, memiliki atau mencontohkan keteladanan Rasulullah Beliau adalah salah satu panutan kita agar suami kita bisa menjadi suami yang soleh Dan insya Allah bisa tadi menjadi suami yang wajib ya Ustaz ya <laughs> Tipe yang pertama Tipe yang pertama Tipe idaman nah, Iya Toladan kita siapa? Rasul Rasulullah Rasul itu termasuk tipe yang seperti ini mm -hmm. Adanya Rasul di mana saja ditunggu-tunggu kehadirannya. Iya. Orang itu rebutan loh, para sahabat itu rebutan mau duduk bisa berdampingan iya, dengan iya, Rasul. Iya. Ketika Rasul pergi, mereka semua meneteskan air mata, terasa kayak singkat hidup ini. Bukan cuma para sahabat yang sedih berpisah dengan Rasul, mm pohon kurma pernah menangis loh karena berpisah dari sentuhan dengan Rasul. Sejarah membuktikan satu hari ketika Rasul bersandar di pohon kurma. Mm -hmm. Biasa kan pohon kurma kan, tuh oh, kalau kita udah bersandar di belakang kan pasti berbekas. Mm -hmm. Ada seorang wanita datang kasihan lihat Nabi mm -hmm. bersandar di pohon kurma. Dulu belum ada mimbar. Badan Nabi berbekas. Mhm. Akhirnya wanita ini memberikan tawaran. Mm -hmm. Ya Rasul, ala natakhis laka mimbara? Boleh nggak saya beramal? Saya mhm. bikin mimbar ya. Biar nggak bersandar di pohon kurma. Mhm. Jadi engkau bersandar di mimbar baru nanti buatan saya. Dibikinin mimbar. Apa kata Nabi? In syi'ti. Silahkan Nona. Monggo. Dibikinin mimbar. Begitu mimbar jadi, Nabi akhirnya bersandar di mimbar pemberian wanita baik tadi hmm. dan tidak bersandar lagi di pohon kurma. Hmm. Eh, ternyata apa yang terjadi? Itu Nabi mendengar ada suara tangisan seperti tangisan bayi. Begitu dicari ternyata yang menangis itu pohon kurma. Begitu hmm. ditanya, kenapa engkau menangis? Karena berpisah dari sentuhan dengan dirimu ya Rasul. Subhanallah. Pohon kurma sedih karena berpisah dengan Rasul. Ah, Bu, kenapa Rasul bisa begini? Hmm. Karena Rasul itu tipe orang yang memberikan manfaat bagi makhluk lain. Makanya kalau kita bisa jadi orang yang bermanfaat, insya Allah hmm. adanya kita ditungguin. Jika iya. tidak ada, diri nanti nantikan bahkan didoakan Subhanallah. Nah, itu yang pertama grafiknya selalu naik loh mm -hmm. mm. Mm. Makin tua makin jadi. <laughs> jadi apa Ustaz? Maksudnya makin jadi dekat dengan Allah. Gitu aja kok repot. Makin jadi dekat dengan Allah, makin jadi akrab dengan sesama manusia. Iya. Bukan makin tua, tua keladi. Hmm. Ya, itu tipe yang iya. pertama. Yang kedua ya suami kita seperti ini. Amin. Amin, amin. Kok lemes kayaknya <laughs> aminnya. amin. Amin. Amin. <laughs> amin. Kecewa. Yang kedua agak turun yang levelnya. Hmm. Tipe suami kategori sunnah. Hmm. Sunnah. Definisinya, dia ada di rumah memang nyenengin hati istrinya. Dia ada memang memberikan manfaat dia ada di rumah memang membahagiakan Tapi ketika dia tidak ada di rumah Tidak dirasakan oleh istri dan anaknya Sebagai satu kehilangan hmm, Jadi dia ada, aja. nyenengin Dia nggak ada, enjoy aja hmm. Kenapa bisa begini? mungkin dia ini tipe suami yang gak ikhlas berbuat apapun untuk anak istrinya sehingga tidak berkesan di hati keluarganya. Oh, iya. Tolong diingat ya, catatan buat semuanya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, hmm. kalau tidak berangkat dari keikhlasan, kalau tidak karena Allah, kalau tidak dari hati kita yang paling dalam, maka tidak akan berkesan di hati orang lain. Mm -hmm. Makanya orang bijak mengajarkan awali setiap gerak-gerik kita dari hati yang paling dalam, menuju ke hati orang maka insya Allah akan berkesan di hati orang lain. Hmm, amin. mal a'mal bin niat. Segala sesuatu tanyakan kembali kepada niatnya. Kalau niatnya baik walaupun kecil yang kita lakukan akan berkesan besar dan dibalas dengan yang sesuatu yang besar. Amin. Tapi kalau nggak ikhlas walaupun besar hmm. kecil balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, yang kedua ini tipe suami yang tidak ikhlas. Kalau ada mertua, uh baru deh tuh. Baru kalau nggak ada mertua, uh, habis. <laughs> Kalau baru nikah, uh, nggak boleh istrinya digigit nyamuk aja ribut ah. kampung. Tapi begitu udah punya anak, istri jatuh ke lubang, dia marah-marah. Makanya matanya <laughs> kan begitu. Nah, grafiknya hmm. kalau yang pertama itu selalu naik. Iya. Naik. Dia cermin orang yang mengamalkan hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang baik yang mulia adalah yang memberikan manfaat. Mm -hmm. Dia cermin dari dari firman Allah Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Mm -hmm. Laki itu sebagai pemimpin bagi wanita. Dia betul-betul memposisikan dirinya pemimpin. Yang namanya pemimpin bertanggung jawab dengan apapun mm -hmm. yang terjadi kepada yang dipimpin. Mm -hmm. Betul kan? Iya. Nah, mm -hmm. grafiknya naik. Kalau yang kedua itu kadang naik kadang turun tergantung cuaca. <laughs> Kalau lagi mood Hmm. Ada orang, sih eh. nggak ada Hmm. <laughs> Pendaratan darurat. <laughs> Tergantung cuaca. Lagi banyak uang. Lagi nggak ada uang. Hmm. Lagi ada maunya sama ibu. <laughs> Kalau lagi ada maunya. Iya. <laughs> Enak saya punya asisten ya. <laughs> Baik. Nah, itu yang kedua. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya tadi segala segalanya bergantung dengan niat gitu ya. ya. Berarti ibadah yang dilakukan suami kepada istri yang is, uh, suami sunnah itu hmm. hanya ingin dilihat manusia ya Ustaz, dia ya, tidak ingin dilihat oleh Allah. Baik, yang ketiga, yang ketiga, ketiga Ustaz. Hmm. Tipe suami kategori mubah. Mubah. Hmm. Ya. Definisinya dia ada, dia tidak ada, sami mawon. <laughs> Bodoh wae. wae. <laughs> dia hidup, dia mati, sama saja. Hmm, hmm, hmm. Hidupnya nggak memberi manfaat, mati nggak mendatangkan mudarat. Iya. Dia ada nggak ada sama saja. Bagaikan bangkai berjalan di mata Allah. Adanya dia seperti tidak adanya dia. Layah ya yahya wa Ini tipe suami yang mungkin ciri-cirinya letoy, nggak punya semangat hidup hmm. kerjanya ngelamun hmm. ke laut aja <laughs> makan tidur <laughs> makan tidur no. ciri-cirinya begini loh ciri-cirinya begini hmm. bangun tidur, tidur <laughs> itu mbak surip nggak ada hubungannya hmm. makanya nggak bangun-bangun karena tidur maksudnya begini dia itu tipe suami yang tampilannya begini bangun tidur mandi habis mandi makan Habis makan? Habis tidur? Mandi. <laughs> Habis mandi? Makan. Habis makan? Tidur. Besok rojiun dia. <laughs> Walaupun dia rojiun dia meninggal gak ada yang sedih loh. Hmm. Jangankan tetangga, istrinya aja nggak merasa kehilangan. Hmm. Tiba-tiba hmm. istrinya pergi ke pasar pagi. Jam 10 suaminya meninggal. Hmm. Suaminya tipe mubah. Tiba-tiba ada bendera kuning. Orang kalau mati di sini benderanya apa ya? Kuning. Saya bilang pink. <laughs> Enggak, soalnya begini beda. Kadang-kadang oh. kalau di kampung saya Palembang warnanya hijau. Oh. Kalau di Bali itu warnanya merah. Hmm. Kalau di satu tempat ada yang warnanya putih. putih. Ada yang kuning kan beda-beda. Hmm. Nah, suami tipe ketiga begitu dia meninggal dunia, istrinya nggak sedih. Tiba-tiba istrinya lihat ada bendera kuning di depan rumah, hmm. ada papan pengumuman telah meninggal dunia. Hmm. hmm, hmm. Istrinya pulang, hmm. kaget. Hmm. Istrinya malah begini. Oh, udah meninggal ya. <laughs> Astagfirullahalazim. Nggak ada kesan. Lah kalau buat orang yang paling terdekat saja nggak berkesan, pertanyaannya apakah dia bisa berkesan buat orang yang jauh seperti tetangganya? Hmm. Mimpi kali ya. Hmm. Betul kan? Hmm. hmm, hmm. Nah, kenapa? Karena dia orang yang tidak bisa memberi manfaat. Mohon maaf, jangankan bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya saja dia nggak bermanfaat. Benar nggak? Betul. Hmm, Grafiknya, kalau berbicara tentang grafik standar. Hmm. hmm. Eh. Eh. Jangan mimpi naik, hmm. turun enggak, naik enggak, cuma eh. <laughs> orang udah ke bulan dia masih muter-muter di kamar mandi, nggak punya semangat, nggak punya cita-cita, nggak punya rencana. Hidup hmm. itu harus punya rencana loh, hmm. ya. Baik, yang keempat, Jangan heran kalau ada penceramah suka lihat jam. sebenarnya teknik. <laughs> Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. <laughs> <laughs> gitu aja kok repot. Nah yang keempat tipe suami kategori makro. Hmm. Apa bu? Makro. Nah tipe suami makro maksudnya apa? Definisinya dia ada di rumah tidak diharapkan oleh istri dan anaknya. Ketika dia tidak ada justru diharapkan. Hmm. Tapi yang paling bahaya adalah tipe suami kategori haramun. Hmm. Maksudnya apa? Dia ada di rumah pertama nggak diharapin kehadirannya Istrinya nggak senang dia ada, anaknya apalagi. Karena dengan adanya dia mendatangkan kerugian buat istri dan anaknya. Hmm. Ketika dia tidak ada di rumah, istrinya senang, anaknya selalu berdoa. Alhamdulillah, ya Allah, untung makhluk itu nggak ada. dia nggak ada orang alhamdulillah loh. Dia ada orang nggak senang karena dapat kerugian. Ketika tidak ada orang justru bahagia karena dapat keberuntungan dengan hmm. ketidakhadirannya. Dengan kata lain, ini namanya suami biang kerok. Hmm. Ada dia di mana saja jadi kerok. <laughs> ini namanya suami the trouble maker. Do you understand? Ya. Yes, yes. Sudah <laughs> kayak anak sekolah ya. Ada katrok, so ngerti, nggak paham. Nah, kalau Ustaz kalau misalnya memang ada ibu-ibu atau pemirsa di rumah yang sudah selanjut memiliki suami yang haram ini, apa yang harus dilakukan Ustaz? Pertama berdoa kepada Allah. Hmm. Bersabar dulu ya. Bersabar. Hmm. Ya, yang kedua berdoa. Hmm. Yang ketiga kasih masukan kepada suami, kasih semangat. Hmm. Ya kalau nggak bisa secara langsung, cari orang ketiga. Hmm. Orang ketiga itu siapa? Ustaz. <laughs> Bisa boleh jadi ustaz, ustazah, -hmm. atau pamannya, atau orang tuanya, -hmm. atau teman-temannya yang baik. Begitu hmm. kan? -hmm. Harus ada yang memfasilitasi, yang menjembatan dia, -hmm. menjembatani dia untuk lebih dekat kepada Allah. Iya. Begitu. Iya. Nah, itu baru definisi belum ciri-cirinya. Oh, belum oh, ciri-cirinya. Ini baru bukaan satu. <laughs> Masih ada pembukaan sembilan. Kayak melahirkan jadi. Iya. <laughs> Nah di antara kelima kriteria tuh kayaknya yang paling kita senangin ya Bu ya adalah oh. kriteria yang pertama yang wajib itu ya Bu ya. terima kasih banyak. <laughs> Loh Ustaz <laughs> Nah kalau misalnya Ustaz hmm. kayaknya zaman sekarang mencari atau kita mengidamkan sosok uh, suami gitu ya Bu ya yang dalam arti kata suami yang soleh juga perlu dengan likut penuh dengan proses gitu ya untuk yeah. kita menuju suami menuju titik kesolehan itu kan pasti ada prosesnya Ustaz yeah. ya. Tadi adalah definisinya. Terus nanti kita akan bahas ciri-cirinya oh, ya. ya. Jangan kemana-mana pemirsa ciri-ciri suami soleh seperti apa yang kita inginkan idamkan tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Ya setiap rumah tangga pasti menginginkan suaminya agak selalu soleh Nah kalau kita ingin suami kita soleh Kita pun sebagai istri, keluarga ataupun orang tua Harus selalu mendukung atau mensupport Apa yang diharapkan atau diinginkan suami juga ya Ustaz ya Betul. Karena seorang yang soleh itu juga tidak bisa berdiri sendiri ya oh, iya. Tanpa dukungan, support apalagi dari istri yang tercinta pun juga misalnya tidak akan berdiri dengan ya seorang yang soleh itu Jangan salah dukungan dari orang yang terdekat itu hmm. sangat mempengaruhi loh hmm. Hmm. Hmm. Kan? Hmm, hmm, hmm. Iya Makanya lihat Rasulullah salah satu kunci kesuksesan dakwahnya Rasul iya. karena Rasul didukung oleh istrinya. Iya, betul. Mm -hmm. Dakwahnya Rasul itu sukses mm -hmm. karena didanain oleh istrinya mhm. Khadijah yang mendukung mm -hmm. ketika Rasul pertama kali melihat malaikat kan gemeteran. Iya. kemudian zamiluni selimutin aku selimutin ketika itu Khadijah memberikan mm -hmm. semangat dan motivasi betul nah jadi tidak hanya kita misalnya suami kita soleh, kita ingin, tapi kita juga jangan terlalu cuek juga dengan suami, kita juga harus mensupport dan mendoakan. Ada satu lagi. Iya, Pak Terkadang begini loh, hmm. ibu-ibu hmm. kadang-kadang kepengen masuk surga sendirian. Kalau <laughs> orang ngajak suami. <laughs> Contohnya apa? Kalau pengajian, dia datang sendirian, suami nggak diajak. Hmm. Makanya nanti lain kali ajak suami. Kalau ibu pergi pengajian sendirian, hmm. nggak ngajak anak, nggak ngajak suami berarti kita cuma ingin masuk surga sendirian dan cuma ingin selamat dari neraka sendirian berarti kita cuma ngamalin ayat Al-Quran setengah potong. Hmm. Ku anfusakum wa ahlikumnya kita lupakan. Hmm, hmm, nah, nah kalau pulang kerja maksudnya, kalau hmm. kerja ya dipecat lah. <laughs> <laughs> Baik, kalau tadi kita sudah uh, di dua segmen uh, eh, terakhir kita membahas tentang definisi ciri-cirinya nih Ustaz Baik, ciri-cirinya. Masih ingat tadi yang pertama tipe apa? Wajib. 15 orang yang jawab. <laughs> Tipe wa wajib. Dia ada, ditungguin, dimuliakan. Kalaupun dia meninggal dunia, dikenang dan didoakan. Mm -hmm. Kita itu kepengen hidup kita seperti itu. Adanya kita dihargai, kita tidak ada didoakan. Mm, iya. Jasad mm -hmm. boleh hancur, tapi nama tetap hidup. Betul. Mm -hmm. Itu mutunya. Mm -hmm. Nah, kenapa dia bisa jadi tipe suami idaman? Yang pertama, dia itu betul-betul menjadi imam dalam rumah tangga Mm. Artinya imam apa? Pemimpin. Mhm. Dalam segala hal dia bisa memimpin istri dan anak-anaknya. Mhm. Dia nahkoda kalau ibaratnya kapal. Iya. Betul? Dia menjadi suami yang bertanggung jawab kepada anak istrinya. -hmm. Yang ketiga, dia tipe suami yang tidak pernah berbuat dolim kepada istri. Subhanallah. Kalaupun istrinya berbuat sesuatu kesalahan, dia tampil menjadi suami yang pemaaf dan sabar. Hmm. Wah, kalaupun suami istrinya marah-marahin dia, dia nggak pernah marah juga. Hmm. Sabar, karena dia memahami, oh istri saya mungkin kerjanya capek, hmm. faktor keletihan membakar emosinya. Hmm. Dia ngomel berarti ujian buat saya, nggak apa-apa saya sabar. Nah, itu yang pernah dicontohkan Sena Umar. Sena Umar. Waduh, langsung ibu-ibu. Masya Allah. Mending Masya Allah. Di uhuh. belakang belakang tuh lewat kayaknya. <laughs> kayaknya bukan ini. <laughs> Saya jadi teringat ada kisah. Hmm. Ada salah seorang sahabatnya Sena Umar. Dia punya istri, istrinya suka ngomel-ngomel. Tiap hari dimarahin terus suaminya. Hmm lama-lama ada batas kesabaran. Dia bilang ke istrinya, kamu jangan main-main loh. ini hmm. gini suamimu teman Umar bin Khattab. Hmm. Khalifah sekarang, hmm. presiden hmm. loh dia sekarang. Hmm. Jangan main-main loh, kamu tak laporin loh dengan hmm. Umar. Hmm. Nanti kalau dia tahu kamu tipe suami istri yang suka ngelawan, lidah kamu bisa dipotong. Hmm. Wah istrinya nggak kalah gentar. Silakan, aduh saya gak takut dengan Umar. emang gue pikirin. Hmm perempuan kan suka begitu dikit-dikit EGP eh, eh, emang <laughs> gua pikirin Wah, <laughs> kesel suaminya dilaporin sama Umar hmm. begitu dia datang ke rumah Umar ketok pintu Assalamualaikum gak jadi dia Bulik balik lagi dia ke rumah hmm, hmm, hmm, hmm. istrinya bingung udah kamu ngelapor sama teman kamu Umar hmm. udah udah kamu ngasih tahu saya tipe istri yang suka marah-marahin kamu hmm. belum kok kamu gak ngelapor gimana mau ngelapor Orang saya lihat Umar dimarahin bininya. <laughs> Umar <laughs> aja dimarah-marahin bininya diem aja. Sabar loh. Berarti apalagi saya yang bukan presiden. Berarti saya harus jauh lebih sabar ngadepin makhluk seperti hmm. kamu. Nah, tipe yang pertama ini suaminya penyabar. Amin. Aduh, kalau istrinya panas dia jadi pendingin. Begitu loh. Amin ya alamin. Lihat contohnya seperti siapa hmm. Rasul. Iya, hmm. Ya? Rasul itu penyabar dan tidak pernah marah kepada istrinya. Suatu hari, Bu, Nabi Muhammad pernah pulang dari masjid kemalaman. Hmm. Mungkin karena banyak sahabat yang bertanya ya. Akhirnya pulangnya malam. Hmm. Begitu nyampe ke rumah, ketok pintu. Assalamualaikum Aisyah. Aisyah istrinya mungkin nunggu Nabi terlalu lama, akhirnya ketiduran. Hmm. Kadang-kadang mm -hmm. suka begitu kan? Iya. Iya. Nunggu lama, akhirnya ketiduran. Apalagi kalau waktu siang kecapean. Biasanya mm -hmm. orang kalau capek kerja tidurnya nyenyak. Iya. Mm -hmm. Nah kadang-kadang suami nggak ngerti kita lagi capek, benar nggak? <laughs> ya keluarin unek-uneknya nggak apa-apa. <laughs> Seneng dibelainnya. <laughs> ah, Nabi ketok pintu, nggak ada yang jawab. Aisyah nggak mendengar. Dua kali diulangi, Assalamualaikum Aisyah. Tidak ada balasan. Yang ketiga kali loh, lebih rendah. Assalamualaikum Aisyah. Tidak ada jawaban. Hmm. Marahkah Nabi? Tidak. Beliau memilih tampil menjadi suami yang mengalah. Dia ambil serbannya. Beliau bentangkan di depan pintu rumahnya. Dan beliau memilih tidur di depan rumah. Coba renungkan, seorang nabi, manusia yang pertama pasti masuk syurga Orang yang bukan cuma mulia di dunia tapi terhormat di akhirat. Gak pernah ada kata-kata gengsi untuk memuliakan seorang wanita. Hmm, Tidak pernah merasa malu untuk tidur di rumah demi seorang istrinya. Hmm. Maka pantas Nabi mengatakan lelaki yang paling mulia adalah siapa yang bisa memuliakan wanita. Subhanallah. Artinya sebaliknya kalau ada lelaki yang membuat wanita eh, berbuat zalim kepada wanita berarti dia adalah lelaki yang paling hina betul kan iya masuk. Senang senang lainnya. <laughs> senang banget dibelain <laughs> betul ngotak <laughs> ah bu Bayangin, Rasul gak gengsi loh, tidur di depan rumah tiga kali, ketuk pintu gak dibuka. Coba kalau suami zaman sekarang, kalau gak hancur itu rumah, Bener kan? Tetangga pada bangun. Ah, sepertiga malam, hmm. Aisyah terbangun dari tidurnya. Lihat kanan kiri belum ada Rasul yang dicintai ada di sampingnya. Hmm. Aisyah bangun. Dia bergegas membuka pintu rumahnya. Begitu dia buka pintu, air matanya bercucuran Ketika melihat orang yang paling dia cintai, orang yang sangat dia muliakan, orang yang dicintai Allah, mau mengalah tidur di atas tanah demi kehormatan dirinya. Aisyah meneteskan air mata seraya mohon maaf ya Rasul, maafkan saya ya Rasul. Mm-hmm. Ekspresi. <laughs> Kesini ya terjadi. jangan salah, ceramah harus pakai gaya. Kalau tegang harus dengan ekspresi. Hmm. Coba Ustaz nangis gimana? <laughs> Kalau senyum dengan ketawa. <laughs> Kalau sedih harus dengan tangisan. Hmm, hmm, Please deh. <laughs> Bu, Aisyah menangis. Ya Rasul, maafkan saya. Hmm. Ngenyek. Ya Rasul, maafkan saya. Semalam saya tidurnya terlalu nyenyak ya Rasul. Sampai tidak mendengar salammu. Subhanallah. Air mata Aisyah menetes di pipi Rasul. Ketika itu Rasul terbangun dari tidurnya. Begitu lihat istrinya menetes ke air mata. Beliau tampil menjadi suami. Tipe wajib, tipe idaman. Beliau langsung berdiri, beliau hapus air mata istrinya. <laughs> Kepengen. <laughs> Ini maksudnya, dia eh, menandakan bahwa Rasul itu romantis. Betul. Subhanallah, Rasul hapus air mata istrinya. Kemudian Aisyah merengek-rengek, "Ya Rasul, maafkan saya." Ditutup mulut istrinya. Hmm. "Ya Rasul, maafkan." Ya Rasul maafkan Ya Rasul Gak usah nyemprot-nyemprot <laughs> Bu, eh, mau tahu nggak kenapa Rasul cepat-cepat Kenapa Rasul cepat-cepat menutup mulut istrinya Mau tahu kenapa? Hmm. Biar istrinya tidak terlalu lama Larut dalam penyesalan dan kesalahan Subhanallah Hebat loh benar-benar suami idaman. Ditutup pun dengan gaya santun. Aisyah, <laughs> jangan minta maaf sayang. Hmm. Berikan kesempatan biar saya jadi orang yang pertama minta maaf. Maafkan saya semalamnya pulang, semalam pulangnya terlambat. Subhanallah, mm -hmm. udah nggak dibukain pintu, tidur di depan rumah, mm -hmm. beralaskan kain tipis, mm -hmm. jadi orang yang pertama masuk surga. Kesian. <laughs> Tapi Ustaz zaman sekarang kayaknya aduh untuk cari suami seperti itu. Oh, enggak ada, enggak ada. Zaman sekarang kalau Rasul begini, suami istrinya minta maaf, hmm, Aisyah, iya. maafkan saya Rasul. Suami zaman sekarang hmm. begitu enggak istri enggak ngebukain pintu, hmm. tidur depan rumah, istri ngebukain pintu. Pak maafin. <laughs> Bogemen mentah yang mampir. <laughs> Aduh, ya Allah. Benar kan? Tuh, Bu, luar biasa ya Nabi kita Muhammad ya. Eh, subhanallah. Ah, ada lagi ciri-cirinya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ciri-ciri suami idaman itu adalah pandai memuliakan istrinya wanita. Salah satu bentuk bagaimana Rasul memuliakan istrinya. Coba lihat. Mm-hmm. Aisyah, eh Khadijah, mohon maaf. Walaupun sudah menikah dengan eh, menikah dengan Khadijah, Khadijah itu lebih tua dari Rasul. Mm -hmm. Rasul 25, Khadijah Selama ya. menikah dengan Khadijah, Rasul tidak menikah dengan siapa-siapa. Kesetiaannya luar biasa. Iya, Coba lihat. Mm -hmm. Jadi jangan percaya dengan omongan-omongan orang barat, ah Rasul itu tipe suami yang tidak setia. Siapa mm -hmm. bilang? Iya. Buktinya kalau Rasul nggak setia, nggak mungkin Rasul mau menikah dengan orang yang lebih tua. Pasti nyaring lebih muda. Mm -hmm. Tapi Rasul menikah dengan orang yang lebih tua. Iya. Maka setelah Khadijah meninggal dunia, Rasul menikah dengan yang muda, mhm. Aisyah. Itu setiap detik Rasul memuji Khadijah. Iya. Sampai sempat membuat Aisyah jadi cemburu akhirnya. Iya, iya Itu menandakan betapa Khadijah tidak dilupakan. Subhanallah. ada lagi. Baik. Kita akan lanjutkan Ustaz ya. ya dan pemirsa di rumah tidak yang kau akan kembali salah satu berikut ini dengan kesimpulan yang akan diberikan Ustaz Al-Habsi seperti apa kesimpulannya tetap bersama kami insya Allah Iya dan Alhamdulillah Ustadz Al Alhamdulillah sudah memberikan kriteria suami wajib ya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pertanyaannya sudahkah Anda menjadi suami yang wajib itu? <laughs> nah untuk membahas lagi tentang suami yang wajib Pastinya kita akan berbicara dengan Rasulullah oh, Nah iya. bagaimana dengan suami yang sunnah Ustadz? Oh. Hmm suami yang sunnah tentu levelnya lebih turun sedikit ya. mm hmm, Ya, mungkin dia nggak ikhlas ketika hmm, pertama. Hmm. Ketika ada maunya, hmm. baru dia sayang kepada istrinya. Ketika tidak ada mau, istri sering dilupakan. Iya. Ya, faktor lebih kepada ikhlas atau tidak. Kalau yang pertama itu, yang wajib dia berbuat itu semata-mata ingin mengharap ridho Allah. Kemudian dia ingin mengamalkan hadis Rasul memuliakan wanita. Hmm. Ya. Nah, mohon maaf tadi saya sempat terlupa. Hmm. Salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan Rasul kepada istrinya. Hmm. Coba lihat. Istrinya itu dipanggil dengan panggilan sayang. Hmm. Hmm. Romantis. Hmm. Coba selidiki sejarah. Aisyah itu dipanggil apa? Humairah. Humairah. Hmm. Lah kita <laughs> Mak lo. Kadang-kadang manggilnya nggak enak ya Bu ya. Hmm. Gimana mau rumah tangga jadi sakinah kalau nggak ada kata-kata sayang, romantis, bener nggak? Hmm. Ini hari kesel sama kita. Uh, ini hari manggil gajah bengkak. Besok marah sama kita ganti lagi monyet lo. Hmm. Besok marah lagi ganti kerbau lo. Hmm. Anak kita dengerin dari belakang mikir, ini mama kita binatang apa manusia? <laughs> Semua nama binatang di diabsenin. Iya. <laughs> Dia terasul Rasul, mm-hmm. Aisyah dipanggil Humaira. Humaira itu artinya kemerah-merahan. Mm-hmm. Maksudnya apa? Orang Arab itu, mm-hmm. lihat, yang pernah umroh, haji, pasti tahu loh. Orang Arab itu eh, pernah umroh kan? Enggak, kalau enggak enggak pernah mau saya aja. Mimpi katanya. Mau saya kasih tiket umroh cuma-cuma. Cuma nyampe bandara. <laughs> <laughs> Sampai sana bayar sendiri. Bu, orang Arab itu kan kulitnya putih. Hmm. Ketika dia terkena matahari, itu makin merah. Makin merah loh. Hmm. Humairah makin memerah. Beda dengan kita. Kita kena matahari makin gosong. <laughs> Nah Aisyah dipanggil Humairah karena kulitnya kemerah-merahan Enak kan? Ya Humairah Saya belajar dari Rasul Akhirnya saya pun coba mengarang-arang panggilan untuk istri. Saya manggil istri saya Huril Ain, bidadariku. Jangan syirik ya. <laughs> istri saya diam-diam manggil dengan panggilan sayang juga. Sidi. Bukan sapu lidi loh. <laughs> Sidi. Itu panggilan sayang wanita Arab kepada suaminya. Hmm. Nah, akhirnya ada ada interaksi. Kalau kita memanggil dengan panggilan sayang, ada keharmonisan. Hmm, hmm, hmm, Makanya ada rumus take and take and Kalau ingin menerima, kita dulu memberi. Hmm. Kalau misalnya ibu manggil suami papa, biasanya papa akan manggil mama. itu rumus gitu. Kalau ibu manggil ayah, suami manggil bun, bunda. bunda. Ibu. Kalau misalnya ibu manggil suami AA, suami manggil ibu Bentar. <laughs> Eh. eh. <laughs> eh, eh. Bunda. Apes banget. Teteh. Teteh. Bu, lihat Rasul memanggil Aisyah Humairah, ya. Hmm. Karena kulitnya kemerah-merahan. Hmm. Kemarin saya sempat ceramain ini. Uh, teman saya di belakang serius banget ngedengerin ceramah. Hmm. Hmm. hmm. Pulang ke rumah, dia lihat istrinya. <laughs> Cuma masalahnya istrinya hitam legam. <laughs> dia bingung dia bingung mau manggil apa <laughs> mau black sweet bingung black sweet niatnya mau ngamalin apa yang seperti dicontohin Rasul tapi dia nggak punya ilmu kebablasan dia lihat istrinya hitam dia panggil apa ya hajar aswad <laughs> eh bukan senang istrinya apalagi hajar <laughs> ya artinya apa segala sesuatu itu harus pakai il ilmu harus disesuaikan nah tipe yang sunnah adalah tipe suami yang beramal, berbuat sesuatu itu mengharap pujian dari orang lain, mm -hmm. bukan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga tidak akan berkesan di hati istri dan anak-anaknya. Iya, baik. baik. Kalau yang tipe apa? Mubah ya. Tipe hmm. mubah itu adalah tipe suami yang tidak punya harapan, mm -hmm. tidak punya rencana, mm -hmm. tidak punya cita-cita dan tidak mau berusaha untuk merubah nasibnya. Mm. Padahal Allah sendiri kelautan Bener ke laut aja. Mending kalau ke laut mancing, manyun. nah, dia ini tipe suami yang tidak punya semangat berubah. Padahal Allah sendiri memberikan sebuah bocoran. allaha la yugayiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum melainkan kaum itu punya niat hmm. untuk merubah nasibnya. Hmm. Kalau ingin baik, berubah dulu dong, berusaha, berjuang, betul iya. Kan? Iya. Gak bisa kita mengharap hujan eh, langit mengeluarkan hmm. hujan emas, tidak ada iya, ceritanya. Iya, betul. Harus ada usaha baru kita dapat hasilnya. Iya, subhanallah. Baik. Nah, kalau misalnya tadi bicara mengenai eh, apa seorang suami dalam arti kata makro, nah ya, kalau misalnya memang ustaz suami itu memang uh, dia itu memang uh, tidak bisa bekerja karena memang yeah. sakit ataupun apa gitu. Nah, si istri harus mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, apakah itu memang diperbolehkan juga di dalam Islam? Baik. Saya teringat ada kisah Asma binti Abi Bakar. Mm -hmm. Ya, anaknya Abu Bakar Siddiq. Dia punya suami Zubair bin Awam. Mm -hmm. Setiap hari dia bekerja membantu suaminya. Mm -hmm. Ya. Dia mengurus kuda, yeah. Ya. mengurus eh, hewan ternaknya. Yeah. Kemudian dia menumbuk biji-bijian, lalu dia masak, mm -hmm. lalu dia pergi ke kebun mengangkat buah-buahan. Dia bantu suaminya bekerja. Mm -hmm. Jadi wanita bekerja diperbolehkan -hmm. Tapi dengan catatan yang pertama selama suaminya ridho. Iya. -hmm. Dan tempat pekerjaannya itu tidak melawan kodrat kewanitaannya. Mm -hmm. Bekerja sebagai suster mm -hmm. atau nggak ngesot. <laughs> ya, kan? ya, masa wanita kerjanya jadi petinju? <laughs> kan nggak lucu kan? Mhm. Keluar dari kodrat dilarang. Kemudian dia bekerja dia bisa menjaga kehormatan dirinya, menutup aurat, mm -hmm. tidak bergaul dengan yang sesuatu yang bukan mahrimnya. Mm -hmm. Betul kan? Mm -hmm. Nah, ada kalanya, nih, ya. wanita itu jadi wajib harus bekerja. Iya. Ada kalanya tulang punggung keluarga, Ustaz nah, ya. Ketika mungkin suaminya sudah meninggal dunia. Mm -hmm. betul. Ya, jadi dia bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Iya. Ketika sunnah, kalau dia bekerja dapat pahala, kalau tidak nggak apa-apa. Contohnya mungkin suaminya penghasilannya kecil, mm -hmm. sementara tanggung jawabnya besar. Mm -hmm. Kemudian wanitanya buka usaha kecil-kecilan bantu. Mm -hmm. Eh, yang dia lakukan bernilai jihad juga di mata Allah, dapat pahala. Mm -hmm. Nah, ada kalanya wanita bekerja bisa jadi wajib, iya. harus kalau nggak begitu, bisa-bisa dia menjadi wanita yang mengharap pangkul apa uluran tangan Tangan. orang. Hmm, hmm, hmm. Akhirnya menjadi orang yang malas. Kapan? Ketika suaminya meninggal -hmm. atau ketika dia janda diceri oleh suaminya, mengharuskan dia untuk berjuang menggapai rahmat Allah. Iya, subhanallah. Iya, baik. Makruh sudah Ustaz ya, sunnah sudah yang terakhir haram. haram. Tipe suami haram itu. Hmm, iya. Cukup kita-kita aja yang tahu. Iya, apa Ustaz? Ini dia ini tipe suami yang suka zalim. Oh, iya. uh, tiap hari mukul istrinya. Mm. Tiap hari ngebius istrinya. Mm. Tiap hari main kasar. Hmm. Tiap hari uh KDRT. Hmm. KDRT. <laughs> udah nggak pernah ngasih nafkah, eh malah mencuri harta istrinya. Nauzubillah min Sudah nggak pernah bertanggung jawab kepada anaknya, malah menodain anaknya. Banyak hmm. yang begini. Iya. Ada orang tua menghamilin anaknya. Hmm. Betul kan? Ini ya. tipe suami-suami yang haram. Uh, ada iya. dia biang kerok, ada masalah. <laughs> Iya, yang begini cepat banget didoain orang mati. <laughs> iya, dia baik. Iya. Ustaz terima kasih banyak ya. Selesai. Iya, waktu ilmunya kesempatan subhanallah salam untuk keluarga dan ibu-ibu yang hadir di sini. Terima kasih banyak ibu sudah menemani saya. Ibu-ibu dari Citerup ya. Terima kasih ibu ya. Salam untuk keluarga dan pemirsa semoga kita selalu berharap berdoa suami-suami kita digolongkan yeah. menjadi suami-suami yang wajib itu Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin amin yang soleh dan menjadi idaman bagi kita semua agar kita bisa selamat dunia akhirat amin seperti biasa sebelum berpisah menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan ketian kopus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Sesekian ini pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.